بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih banyak kepada Syed Hussein yang Alhamdulillah beliau uh, sudah membaca ziarah Ali yasin yang menarik. Semoga insya Allah ziarah ini kepada Imam Zaman ajalallah ta'ala farajahu syarif insyaallah diterima beliau dan semoga insyaallah salam sejahtera kita uh, akan sampaikan kepada beliau insyaallah uh, salah satu masalah yang saya harus dulu mengatakan uh, sudah tertulis di apa tulisannya tentang kelas kita surat asy bukan asy Karena surat asy untuk dua minggu yang lalu sudah selesai. Minggu yang lalu sudah hampir selesai surat At-Tin juga. Berarti kita sudah menjelaskan dan apa ada pencerahan tentang surat At-Tin. Berarti tin dan zaitun sudah selesai dan Majelis kita minggu yang lalu sudah dilakukan dalam apa Raudatul Munawwarah di Masjid Nabawi, Masjid apa Rasulullah dan saya sudah duduk di sana walaupun ada sebagian masalah dan sebagian apa mereka apa mungkin ada masalah karena itu sekarang berada di luar apa masjid Rasulullah mas, apa masjidun Nabi semoga insya Allah eh, hajat-hajat uh, kita semua pertolongan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alih, insya Allah akan apa yang diberi kita uh, dengan wujud Rasulullah, dengan berkah Rasulullah. Saya eh, masih berada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti hari Jumat eh, kita dan rombongan kita akan pindah ke Mekah dan kita berbaju ihram dan di zaman itu saya meningkat semua hadirin hadirat, semua teman-teman Eh, dan semua Bapak Ibu yang hadir di majlis kita. Semoga insya Allah semua manasik, semua haji, semua apa uh, manasik para haji di Malaysia, di Indonesia, di Iran, semesta uh, alam yang orang-orang uh, orang -orang Muslim berkumpul di sini. Insya Allah haji mabrur dan semua manasik mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Uh, sekarang kita mau berbicara tentang uh, surat Alaq itu. Surat Alaq uh, eh, sebelumnya saya mulai surat Alaq, saya mau berbicara tentang satu dua masalah tentang surat At-Tin yang sudah tertinggal karena waktu kita uh, cepat -cepat selesai karena ada masalah pada uh, minggu yang lalu. Karena itu uh, ada satu masalah yang uh, penting di ayat-ayat terakhir surat At-Tini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Tin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبح سلسة الجمهان يعني Dan sudah selesai apa pencerahannya surat At-Tin. Ada satu dua poin yang apa penting di surat At-Tin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dengan bentuk yang terbaik. Katanya fi ahsani taqwim Maksudnya bentuk yang terbaik paling baik bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalau ada satu kebaikan yang mungkin apa eh, Itulah penting di kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mem sudah memberinya kepada manusia. Berarti semua kebaikan yang penting untuk hayat duniawi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepada manusia. Itulah masalah itu. Itulah ayat itu. Laqad kami menciptakan, sesungguhnya kami menciptakan manusia fi ahsani takwim. Di bentuk yang terbaik itu. Karena itu salah satu tafsirnya yang manusia sebagai asyraful makhlukat itu. Asyraful makhlukat artinya apa? Paling baik, paling mulia makhluk di alam niat adalah manusia. Paling mulia. Kalau begitu, sering saya mendengar kalau manusia asraful makhlukat pasti manusia seorang surga atau tidak? Tidak. Asraful makhlukat maksudnya penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya yang terbaik, yang termulia di antara para makhluk. Tetapi untuk masa depan, untuk akibatnya, apakah hmm, apa makhluk ini, manusia ini boleh masuk di surga atau tidak boleh? Boleh. Harus mempersiapkan sebagian syarat untuk dirinya. Kemudian masuk surga. Berarti wujud ini, manusia ini layak untuk masuk surga. Layak untuk mendapatkan tingkat yang tertinggi di alam nyata. Seperti Rasulullah. Ada tetangga, ada tangga. Ada derajat-derajat. Kita berada di apa tingkat yang rendah. Kita memperhatikan siapapun yang ada di atas. Siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi sebagai uswatun hasanah bagi kita. Berarti wujud manusia yang tertinggi adalah Rasulullah. Seterusnya Rasulullah, para maksum, para imam, Amir al-Mu'minin, Sayyidah Fatimah Zahra sampai Imam Mahdi. Derajat mereka di bawah derajat Rasulullah. Dan di bawah derajat para imam adalah derajat para nabi. Berarti semua mereka, kehidupan mereka uswatun hasanah bagi kita. Kita memerhatikan di atas kemudian meninggikan derajat kita. Itulah masalah yang penting karena itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia itu makhluk yang terbaik, maksudnya manusia itu boleh mendapatkan derajat yang tertinggi di alam nyata seperti Rasulullah. Boleh. Oh, orang itu satu makhluk yang biasa, satu manusia yang biasa. Boleh, boleh. Banyak orang solih di antara manusia sekarang. Salah satu contohnya adalah Imam Khomeini. Salah satu contohnya sebagian ulama. Sebagian ulama yang sangat-sangat agung di antara manusia. Seperti Ayatullah Bahjat itu. Bah, Bahjat itu luar biasa. Derajatnya luar biasa. Beberapa kali sudah tanyakan begini apa yang kita apa lakukan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatullah Bahjat menjawab kepada si orang begini, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia kita harus lakukan. Kita harus taat. Apa-apa yang diharamkan atas kita kita harus jauh dari maksiat, dari haram, dari dosa. Berarti kewajiban wajib dan haram kedua-dua itu kalau kita kontrol di kehidupan kita kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akibat kita di dunia akibat baik. Dan akhirnya adalah husnul khatimah. Satu orang masuk surga. Itulah jawabannya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Thumma radadnahu asfala safilin. Berarti asfala safilin berada paling rendah. singkat di alam adalah namanya asfalus safilin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik siapa? Orang-orang yang lahirnya dengan batinnya berbeda. berbeda. Lahirnya Islam. Batinnya bukan Islam. Mereka yang apa memperlihatkan kepada umum satu wujud yang solih. Satu orang solih. Tapi batinnya berbeza. Batinnya seorang munafik, seorang dolim, seorang bodoh, seorang apa biadab. Itulah batin satu manusia yang munafik. Karena itu, derajat manusia yang sebagai asraful makhlukat mungkin lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'raf. zara'na al-insan وَلَقَدْ zara'na apa? لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا jinni wal-insan." Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan untuk jahanam neraka jahanam banyak manusia banyak jin. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan apa? Manusia dan jin untuk neraka jahanam. Kenapa? Jalinnya apa itu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Hati kerjanya apa? Kita memahami fakta, kita memahami hakikat. Kita melawan batin. Itulah apa? Kita merasa hak dan batil dengan hati dulu. Hati memerhatikan Palestina itu hak dan Zionis itu batil. Itulah kerjanya hati manusia bangsa Yaman Hak dan negara yang menjatuhkan bom di antara mereka itulah batil. Itulah kerjanya hati manusia. Lahum kulubun la yafka. Mereka tidak menggunakan hati di jalan aslinya untuk apa memerhatikan hak Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata. Tapi seperti orang buta tanpa mata. La yubsirun. Mereka tidak melihat jalan kebenaran, jalan hak. Jalan lurus. Ih, wa anna hadha sirati mustaqim. Inilah jalan lurus. Namanya sirat di alam nyata. Berarti jalan lurus itu katanya sirat itu tidak ada jama tidak mempunyai jama Kata sabil punya jama Jamaknya sabil adalah subul. Tapi jamaknya sirot tidak ada. Karena sirot itu jalan yang luas. Berbeda, berbeda dengan sabil itu. Sabil itu jalan-jalan-jalan banyak jalan. Semua jalannya mungkin apa ke tujuan kita. Tapi jalan asli itu satu. Itulah namanya tol itu yang kita dengan mobil apa terus sampai tujuan kita. Itulah namanya serot. Serot itu jelas untuk semua manusia. Barang siapa yang tidak mengikuti serot itu orang itu itu seperti orang buta. Lahum a'yun. Mereka mempunyai mata. Tetapi tidak apa melihat hakikat fakta dunia, fakta kebenaran, fakta hak. Walaupun dikelihatan mereka, mereka tidak membuka mata untuk melihat. Walahum adam mereka mempunyai telinga la yasma'una biha. Tidak mendengar suara hak. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika kal an'am bal adar. Mereka lah seperti binatang, seperti hewan. Bahkan mereka lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Bal adal. Itulah manusia. Itulah makhlukat. Berarti nah, paling mulia makhluk adalah manusia. Tapi tempatnya dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Seterusnya, seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kenapa mereka apa lebih rendah? Kenapa mereka dosa. Kenapa mereka apa tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada manusia di alam nyata? Tidak menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang benar. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah apa lalai di dunia. Mereka lalai. Mereka lengah di dunia ini. Berarti kelalaian kelengahan manusia adalah satu dalil, satu-satunya dalil yang apa menjauhkan manusia dari jalan asli, jalan kebenaran, jalan hak itu. Kita harus pintar. Manusia harus pintar. Manusia harus memerhatikan apa-apa yang ada di kehidupannya di sekitarnya. Itulah dalilnya. Itulah untuk satu masalah yang kita harus apa menjelaskannya di awal majlis kita dan uh, saya mau membaca lima ayat pertama kemudian menjelaskannya saja karena waktu kita apa <laughs> hampir lewat itulah hal ya walaupun eh, apa satu masalah tentang apa majelis dulu tapi apa masalah yang penting itu tentang apa wujudnya manusia yang bentuk yang terbaik tapi bentuk itu mungkin lebih rendah tingkatnya dari hewan. Uh, ada satu masalah, kita insya Allah memberi hadiah. Pahala majlis kita kepada Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Kita niat, niat kita wujudnya Aba Abdullah Hussein dan para sahabatnya di Sahara Karbala. Kita insya Allah menghadiahkan pahalanya ini, majlis ini kepada Aba Abdullah Hussein bersama Abul Fadlil Abbas, bersama Hur bin Yazid Riyahi, bersama semua orang-orang yang syahid Ali Akbar, Ali Asghar.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 Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan apa Tuhan mulah yang maha pemurah. Allazi allama bil qalam yang mengajar manusia. Tanpa manusia di ayat itu yang mengajar dengan apa perantaran kalam. al insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah terjemahan. Walaupun ada kekurangan terjemahan itu, tapi aslinya baik itu. Tentang Surah Alaq ada beberapa masalah yang sekarang saya belum tahu berapa menit waktu saya. Ya, 8 menit kemudian tanya jawab. Insya Allah kalau tidak apa sampai akhirnya tidak apa-apa Insya Allah nanti minggu depan saya insya Allah di Mekah Allah menyempurnakan pembahasan kita. Tentang surat Alaq ada apa sebagian masalah. Yang pertama, surah ini Makkiyah itu dan menurut apa kebanyakan mufassir surah ini adalah surah pertama yang diwahyukan Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al Alaq di atas gunung. Gunung namanya apa? namanya Gunung Nur. Berada di gunung itu satu gua. Gua itu namanya Gua Hira. Rasulullah sebelumnya kenabian senantiasa munajat dalam gua Hira. Suatu kali pernah mendengar suara yang sudah apa membaca satu kata ikra. Kata ikra. Itulah riwayat-riwayat yang terkenal. Bacalah. Uh, siapa ini? Rasulullah memerhatikan ada di sebagian sebagian apa riwayat Rasulullah melihat malaikat Jabrail Jabrail beberapa kali, kali kedua, mengatakan kepada Rasulullah, Iqra. Bacalah. Dengan apa? Saya bukan seorang kodi. Katanya Rasulullah kepada malaikat Jabrail. Kali ketiga, Iqra wa apa? Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Engkau bacalah katanya malaikat Jabroid. Ada beberapa riwayat yang meriwayatkan apa? Lima ayat pertama itulah ittifaqul ulama. Berarti semua mufassir sudah mengatakan lima ayat pertama surat Alaq apa ayat-ayat pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atas Rasulullah. Tapi de dengan apa surat Al-Alaq secara lengkap, secara sempurna kebanyakan mufassir. Bukan semua mufassir, bukan. Berarti sebagian sebagian mufassir memisahkan ayat kelima dari ayat keenam. Berarti lima ayat pertama zamannya apa ayat-ayat pertama zamannya yang Allah Subhanahu wa taala menentukan Rasulullah sebagai rasul, sebagai nabi. Waktu itu sudah diturunkan atas Rasulullah. Tapi selanjutnya waktu yang lain. Tapi semua mufassir sudah mengatakan lima ayat itu awalnya kenabian. Kemudian ada begini. Rasulullah seterusnya katanya malaikat Jibril sudah mengikuti ayat-ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. sampai sini. Rasulullah cepat-cepat apa sudah turun dari Gunung Nur, Gua Hira, kemudian cepat masuk di rumah. Memanggil istrinya Khadijah. Wahai Khadijah, bawalah selimut atau apa. Di sebagian riwayat ada bawalah satu jubah yang saya mau pakai. Karena Rasulullah takut, khawatir, itulah dari mana, itulah apa suara siapa itu. Khadijah membawa satu selimut atau satu jubah itu kepada Rasulullah. Dan di sebahagian riwayat misalnya di tafsir Al-Majma'ul Bayan al Tabarsi itu sudah meriwayatkan Rasulullah sejak waktu itu sering mengatakan kepada Siti Khadijah begini, Wahai Khadijah, saya secara diam-diam mendengar suara itu. Senantiasa ada di pikiran saya, di otak saya, yang mengatakan kepada aku, bacalah, bacalah itu. Karena itu, saya membutuhkan istirahat. Kemudian, apa? Meminta selimut dari Khadijah. Itulah riwayatnya. Seperti itu ada riwayat-riwayat. Kita eh, bukan majlis kita majlis hadis dan majlis riwayat-riwayat yang ada di tentang ayat-ayat itu, tetapi masalah itu adalah masalah bi'sat Rasulullah. Ada perbezaan di antara ikhwanuna syiah dan ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah bi'sah itu. Apabila waktunya bi'sah. Yang benar menurut kita waktunya adalah di bulan Rabiul Awal. 17 hari 17 bulan Rabiul Awal atau 27 ah, saya mohon maaf apa uh, tapi di apa berbeda dengan apa katanya ahlus sunnah wal jamaah uh, menurut ahlus sunnah wal jamaah bi'sah itu adalah di bulan suci Ramadan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Berarti ayat-ayat itu waktunya adalah di bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala apa menentukan katanya menjadikan katanya Al-Qur'an wahyu Quran dalam bulan suci Ramadan syahrul Ramadan ayat 185 surat Al-Baqarah itu. Tapi menurut apa para mufassir Syiah yang sebahagian mereka sudah mengatakan itulah maksudnya alladhi unzila fihi al-Quran eh, salah satu tafsirnya begini yang sekaligus bukan bertahap-tahap bukan itu salah satu tafsirnya yang kedua mungkin maksudnya Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang sesuai bulan suci Ramadan maksudnya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi karena itu mereka apa Eh, memisahkan bulan suci Ramadan dari bi'sat Rasulullah itu. Yang ada waktunya adalah 2 7 27 bulan Rajab itu. Saya salah yang eh, mengatakan 17 Rabiul Awal itulah kelahiran Rasulullah. Tapi 27 bulan Rajab itu bi'sat menurut kita. Waktunya biksat. Yang kedua, masalah yang kedua, seterusnya surat Alaq Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas Rasulullah dua surat secepatnya. Berarti kalau kita membaca surat Al-Muddassir dan surat al muzzammil itu. Surat Al-Muddassir dan surat Al-Muddassir apa Muzammil itu tentang keadaan Rasulullah di waktu tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan keadaan itu yang pakai selimut begini. Ya ayyuhal muzammil hai orang yang berselimut atau surat Al-Muddathir itu hai orang yang apa berkemul. Maksudnya berselimut itu. Sama. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه berarti dua surat itu yang diwahyukan Rasulullah pada zaman itu yang Rasulullah istirahat setelah niat turun dari Wahira. Ini yang ketiga. Masalah ketiga, masalah yang penting. Di antara kita ada dua waktu apa keturunan surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah salah satu namanya adalah Sab'ul Masani. Kata sab itu maksudnya tujuh. Tujuh untuk apa? Karena termasuk tujuh ayat. Masani itu ada beberapa tafsir. Salah satu tafsirnya, insya Allah nanti kita menjelaskan ya tafsir-tafsir yang, yang ada tentang Sabul Masani dan kata-kata yang lain tentang surat Al-Fatihah. Tapi yang penting di sini, salah satu tafsirnya, yang masani itu maksudnya dua. Dua apa? dua tempat surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya atas Rasulullah. Yang pertama, waktu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai nabi. Berarti, waktu itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Al-Fatihah. Untuk apa? Dari awalnya yang jadi seorang Nabi Rasulullah harus salat. Harus salat. Salat itu dengan apa? Dengan Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Harus Fatihah dulu, kemudian salat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Al-Fatihah di tempat aslinya. Itulah bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang Allah subhanahu wa ta'ala zaman itu, zaman bi'sat mewahyukan surat Al-Fatihah juga kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah diwajibkan atas Rasulullah salat itu juga. Itulah asalnya yang ketiga. Ada satu masalah yang lain tentang masalah fikih. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan apa-apa yang ada di surah Al-Alaq tentang maksudnya, makhumnya, dan ayat-ayat terjemahannya apakah benar, apakah ada ada sebagian apa eh, penjelasan untuk ayat-ayat itu dan sebagian poin yang penting di ayat-ayat tersebut dan seterusnya sampai akhir surat Al-Alaq. Tetapi ada satu masalah yang penting. Surat Al-Alaq adalah salah satu surat Al-Azaim itu. Namanya Al-Azaim. Kenapa namanya Al-Azaim? Azaim itu maksudnya apa? Maksudnya surah-surah yang mempunyai sajdah wajibah. Sujud wajib. Berada di surah ini. Di Al-Quran, saya beri contoh. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj termasuk dua ayat sujud. Tapi sujud itu sujud mustahab. Sujud sunnah itu. Bukan sujud wajib. Tapi empat surah di seluruh Al-Quran apa mempunyai sujud al-wajib. Yang pertama adalah surat As-Sajdah itu. Namanya Sajdah. Yang kedua, surat Al-Fussilat itu. Yang ketiga adalah surat An-Najmi. Yang keempat surat ini, surat Al-Alaq itu. Kalau kita mendengar ayat itu, ayat sujud. Ketika selesai kita sujud, harus sujud cepat. Berbeda dengan apa pandangan ahlu sunnah wal jamaah yang mungkin terlambat tidak apa-apa. Sujud itu wajib di antara mereka. Dan tidak berbeza mereka tentang sujud mustahab dan sujud wajib semua sujud Al-Quran wajib untuk mereka. Tapi mungkin terlambat tidak apa-apa. Tapi di antara kita, sujud itu wajibnya di empat surah saja. Dan secepatnya seterusnya kita harus sujud. Wajib cepat. Yang kedua, kalau seorang misalnya dalam solat, apakah boleh membaca surat azaim itu empat surah yang sajahnya wajib atau tidak boleh. Menurut fikih kita tidak boleh. Dan itulah haram itu. Dan kalau seorang membaca surat alat dalam salatnya seterusnya surat al-fatihah membatalkan salatnya. Yang kedua. Masalah yang ketiga. Kalau seorang misalnya jinabah atau haid itu Apakah boleh membaca surat Al-Azaim? Bahkan, apakah boleh orang itu membaca Al-Quran itu? Boleh, tidak apa-apa. Sampai apa tujuh ayat tidak apa-apa. Seterusnya makruh itu. Makruh itu maksudnya apa? Pahalanya kurang. Pahalanya sedikit dibandingkan dengan seorang yang apa wudhu misalnya. Yang kedua, kalau orang itu mau membaca apa surat apa azaim itu, apakah boleh atau tidak boleh? Sebagian mata ulama sudah memberi fatwa walaupun satu hurufnya tidak boleh haram itu walaupun satu hurufnya tapi sebahagian majak lain apa ayat itu ayat sajdah itu haram itu bagi orang yang jinabah atau orang haid itu. Wanita haid itu. Berarti itulah fikih kita. Kalau sujud wajib, kita mendengar bagaimana kita sujud. Aslinya sujud. Berada apa turbah yang kita sujud atasnya. Itulah cukup. Tapi apakah membutuhkan kiblah? Tidak membutuhkan wudhu? Tidak. Itulah hukum fikih itu. Berarti hukum yang uh, apa mudah bagi kita yang seorang mau sujud. Jangan takut. Sebagian orang yang mau membaca surat alaq itu takut. Oh, ayat itu harus sujud. Tidak apa-apa. Sujud. Sujud itu apa khususnya ketika seorang sujud ya Allah saya mendengar apa ayat itu kemudian sujud. Berarti taat. Allah subhanahu wa ta'ala amar. Memerintah apa kita tentang sujud itu. Kita juga taat. Dengan sujud itu taat. Dan ada sebagian apa masalah fikih yang pentingnya sudah selesai. Cukup untuk eh, majlis ini walaupun kita <laughs> apa belum mulai surat apa alat dan ayat-ayat yang sudah dibacakan kita. Kalau ada tanya jawab, pertanyaan, persoalan, kita siap insya Allah mendengar persoalan-persoalan ikhwan dan akhwat. Afan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kelas kita sampai di sini dan insya Allah ada uh, Said Syekh eh, Hati Rabbani membuka uh, soal jawab. Jadi insyaAllah nak bagi waktu, eh, nak luangkan waktu uh, sekitar lima uh, minit untuk siapa yang ada soalan boleh bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan. Uh, Ustaz, um, saya ada baca satu perbahasan tentang um, keadaan Rasulullah waktu menerima wahyu semua tu kan. Uh, uh, dikatakan oleh kerana untuk menerima wahyu ni ini adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat besar. Jadi malaikat Jibril ni sebenarnya pernah ada pertemuan dengan Rasulullah. Pertemuan pada uh, di Gua itu itu bukanlah pertemuan yang pertama. Tapi yang kata Rasulullah takut tu sebenarnya bukan takut uh, tapi sebenarnya adalah uh, rasa berat yang ditanggung kerana wahyu uh, itu sesuatu yang sangat besar yang Rasulullah perlu perlu tanggung perlu uh, menyampaikan. Uh, jadi itu yang um, yang yang saya baca lah yang itu boleh Ustaz ulang sikit tentang pandangan yang macam tu Ustaz. Terima kasih. Ah, sama-sama terima kasih tentang persoalannya. Ada sebagian riwayat tentang malaikat Jabrail yang uh, begini ya. Uh, malaikat Jabrail dengan bentuk aslinya dikelihatan Rasulullah di dua kali. Salah satunya adalah di waktu itu yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat-ayat pertama surat apa Al-Alaq itu. Itulah uh, mungkin kemungkinan berarti Eh, apa kemungkinan yang Rasulullah yang eh, pertama kali melihat eh, malaikat Jabrail dengan bentuk aslinya dan bentuk aslinya yang sangat hebat, sangat apa takut dari hebatnya malaikat Jabrail karena itu takut, karena itu apa cepat khawatir, karena itu cepat apa turun dari gua Hira begini. Itulah kemungkinan ada di sebagian riwayat. Yang uh, kedua, uh, mah, apa masalah itu keberatan wahyu. Sebenarnya wahyu itu berat sekali. Khususnya pada waktu yang apa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ayat-ayat azab kepada Rasulullah. Berat sekali ada di sebagian riwayat pada waktu yang surat Hud sudah diturunkan atas Rasulullah, Rasulullah berfirman, sayyabatni surat Hud itu. Berarti dengan surat Hud itu apa saya sudah terjadi tua. Berat sekali khususnya sebahagian ayat yang berada di surat apa Hud itu di ah, halaman-halaman uh, terakhir surat Hud ada sebahagian ayat tentang apa akibat manusia di dunia di akhirat berat sekali. Kenapa wahyu itu berat? Alhamdulillah sekarang ada ilmu dan teknologi apa memudahkan masalah itu bagi kita. Kenapa? Kita melihat kalau satu HP mobile itu kalau kita menghidupkan apa wifi-nya atau teleponnya semuanya mem, apa mempunyai energi energi negatif yang merugi untuk badan kita banyak energi negatif di antara kita. Mungkin satu apa HP, satu mobile mungkin apa menyebabkan orang itu sakit, orang itu kanker, orang itu apa penyakitnya jadi berat, jadi sulit, jadi susah. Wahyu itu semuanya energi, semuanya apa kata-kata Tuhan, kepada satu manusia. Berat sekali. Kalau dulu kita mau menjelaskan untuk seorang bagaimana wahyu sul susah sekali. Tapi sekarang Alhamdulillah jelas baik kita. Karena energi apa mobile itu, energi wifi itu merugi manusia, merugi apa merugi kesehatan manusia, tubuh-tubuh manusia. Semuanya wahyu adalah energi. Energi dari apa? Dari kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Tidak langsung karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai lisan. Semua huruf-huruf itu yang diturunkan atas Rasulullah. Semua huruf-huruf itu, suara-suara itu juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan huruf-huruf itu, menciptakan malaikat Jabrail dulu, kemudian mewahyukan kepada Rasulullah. Itulah keberatan wahyu yang ada di sebagian riwayat. Cukup insyaallah. Jazakillah jazakillah khairan jazak. kepada saudari yang tanyakan soalan tadi. Ada pertanyaan lagi tak? Eh, ya, silakan. Kalau ada persoalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, ah, saya pernah dengar uh, apa mengenai uh, surat Al-Alaq tu sang Iqra Ustaz kata dalam uh, waktu Nabi menerima tuh uh, Nabi uh, uh, maksudnya belum pandai membaca. Uh, itu betul atau tidak itu menurut riwayat Sunni kan? Kalau ikut uh, kita punya masa macam mana saat penjelasan itu? tidak Itu betul ke Pak. Eh, satu persoalan yang alhamdulillah bagus ini persoalannya yang kita biasanya mendengar di antara ahlus sunnah wal jamaah khususnya subuh hari Jumat. Hari Jumat subuh mereka biasanya membaca ayat yang sujud wajib. Misalnya surat As-Sajdah, surat Alaq, surat An-Najmi atau surat Al-Fussilat itu pakai mereka di salat. Apakah boleh kita mengikuti mereka atau tidak boleh? Caranya apa? Caranya kita insya Allah mengikuti mereka. Jangan membatalkan salatmu kita harus apa niat ikut ikuti mereka. Kemudian insya Allah karena sudah tambah satu sujud di sholat itu sujud yang tambah membatalkan sholat kita. Kalau kata pada waktu yang selesai kita apa niat sekali lagi sholat subuh itu. Jelas insya Allah. Jadi insya Allah uh eh, saya rasa uh, tidak ada lagi soalan. Kalau tak kuratan, uh, Ustaz antum uh, nak baca doa atau antum Ya. nak nak Afan Sadaqallahul Aliyyul Azim وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم ارحم إمامنا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ قائدنا بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بالقرآن ووفقنا لما تحب وترضى بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد terima عن يا afan wabillahi التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته